عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala di kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah azza wa jalla guna untuk mendengarkan ayat-ayatnya dan mendengarkan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam dan talabul ilmu syar'i. Sebagaimana kita telah kita telah ketahui telah hadir di hadapan kita Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Musa Al-Nasr dari Yordania dan untuk dimaklumi bahwasanya beliau salah satu pengisi tetap di radio kita satu radio dan alhamdulillah beliau tidak beberapa lama sudah menyelesaikan S2-nya di bagian hadis dan insyaallah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah untuk lanjut ke S3-nya di bidang hadis juga insyaallah.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 اظهر صفات اهل الايمان في اهل الايمان صبرهم هذا الصبر امر الله تبارك وتعالى به فقال واصبر وما صبرك الا بالله وقال ايضا جل وعلا واصبر لحكم ربك يقول علي رضي الله عنه في بيان منزله الصبر من الدين قال رضي الله عنه الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد ولا ايمان لمن لا صبر له ويقول الامام احمد رحمه الله ورضي عنه ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في كتابه في تسعين موضعا وحقيقة الصبر يا عباد الله هذا الصبر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ووعد أهله بالثواب الجزيل مما سيأتي معنا إن شاء الله هو حبس النفس على حكم الله القدري وحكم الله الشرعي حكم الله الشرعي امرا ونهيا يحبس العبد نفسه على حكم الله الشرعي امرا بامتثاله ونهيا باجتنابه وعلى حكم الله القدري بتحقيق الايمان بالقضاء والقدر Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla Setelah beliau membawakan khutbatul hajah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Minta pertolongan kepadanya Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan sifat yang paling mulia bagi orang beriman terhadap orang beriman yang lainnya juga yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk berlaku sabar dalam firman-Nya di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya bersabarlah engkau dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang lain yang artinya bersabarlah engkau terhadap hukum-hukum yang datang dari Rabbmu. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda telah mengatakan sabar bagian dari iman seperti kedudukan kepala terhadap jasad ini. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Oleh karena itu juga telah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala Allah tabaraka wa taala telah menyebutkan kesabaran di dalam Al-Qur'an dalam 90 tempat. Kemudian apa hakikat dari sabar? Sabar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersabar ganjaran yang sangat besar. Apa hakikat dari sabar tersebut? Sabar adalah hakikatnya menahan diri terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i dan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang qadari. Dikatakan sabar menahan diri dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i yaitu dengan mewujudkan melaksanaan atau melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Kita tahan diri kita, kita sabarkan diri kita, kita tundukkan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahan diri kita untuk tidak mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum Allah Subhanahu wa taala yang qadari adalah dengan mewujudkan iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. الصبر ثلاثة أنواع لما تقدم معنا أن الصبر هو حبس النفس على حكم الله القدري وحكم الله الشرعي دل ذلك على أن للصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله حتى يؤديها كما أمر الله وصبر عن معصيه الله حتى يجتنبها امتثالا لامر الله وصبر عن على اقدار الله المؤلمه حتى لا يتسخطها وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الانواع الثلاثه في كل ايه قرنت بين التقوى والصبر كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله كل ايه ذكرت الصبر والتقوى في سياق واحد فهي جامعة لهذه الأنواع الثلاثة ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فالصبر صبر إذا ذكر مع التقوى كان هو الصبر على المقدور والتقوى امتثال المأمور واجتناب المحظور فهي صبر على فعل الطاعات وصبر عن ترك المعصية وبهذا اجتمعت hadhihi al-anwa' ats Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan Sabar terbagi menjadi tiga bagian. Sebagaimana telah lewat kita sebutkan definisi dari sabar, makna dari sabar itu menahan diri terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusan Allah Azza wa Jalla yang syar'i dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang qadari. Dari sini menunjukkan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi tiga. Pertama, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu untuk melaksanakannya, sampai dia mampu untuk menunaikannya. Kemudian sabar terhadap maksiat sehingga dia tidak jatuh di dalamnya. Kemudian sabar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan sehingga dia tidak murka, dia tidak marah terhadap keputusan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan ketiga macam sabar ini di dalam setiap ayat Quran yang menggandengkan antara takwa dan sabar. Kalau ada di dalam Al-Quran, ayat menggandengkan antara takwa dan sabar, maka ini menunjukkan bahwasanya terdapat di dalamnya ada tiga macam sabar. Di antaranya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Maka takwa adalah takwa adalah sabar untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan sabar adalah sabar terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. أعظم أنواع الصبر الصبر على طاعة الله هذا أعظم الأنواع وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصبر على طاعته وعبادته أمرا خاصا فقال جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته وخص ربنا تبارك وتعالى من الطاعات الصلاه فأمر بالصبر عليها أمرا خاصا قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فدل ذلك على عظيم منزلة الصبر على طاعة الله وعلى عظيم منزلة الصبر على الصلاة على وجه الخصوص من هذه العبادات ومن أعظم صور الصبر على طاعة الله ومن أعظم آثار وأفراد الصبر على طاعة الله صبر جاء في في الثناء على أهله ومدحهم أحاديث وذلك هو الصبر على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات على الدين في زمن الفتن والمحن فإن الثبات على الدين والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم وما كان عليه السلف الصالح هذا من أعظم أنواع الصبر في كل زمان ومكان وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر يعني من أمامكم وراء بمعنى أمام أو قدام إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه بماذا؟ بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام من تمسك فيها بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك قال عليه الصلاة والسلام أجر خمسين منكم أي من الصحابة قالوا يا نبي الله أو منهم من هؤلاء الصابرين في آخر الزمان قال بل منكم فمن تمسك في آخر الزمان في زمن الفتن بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجر خمسين منهم وثبت النبي عليه الصلاة والسلام وسلى كل مؤمن وكل سني في كل زمان ومكان يتعرض للفتن بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول خباب في وقت اشتداد العذاب على المؤمنين في مكة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال عليه الصلاه والسلام واعدا ومبشرا ومثبتا للمؤمنين وللموحدين الى قيام الساعه قال عليه الصلاه والسلام قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها اي في الحفره ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون هذه بشاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت للموحدين باخباره عليه الصلاه والسلام بما كان عليه المؤمنون قبله عليه الصلاة والسلام من الثبات والتضحية في سبيل التمسك بالدين والتمسك بسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan bentuk sabar yang terbesar adalah yaitu sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk bersabar di atas ketaatan kepadanya dengan perintah yang khusus. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya beribadahlah kepadanya dan bersabarlah engkau menyembahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga khususkan satu ketaatan di antaranya salat Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah engkau di atasnya. Maka ini menunjukkan agungnya kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih secara khusus dikhususkan perintah salat, hendaklah bersabar untuk melaksanakan salat. Kemudian di antara bentuk sabar yang terbesar dan dampak positif yang begitu besar terhadap kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sabar untuk konsisten di atas sunnah tetap berpegang teguh di atas agama ketika zaman fitnah dan zaman ujian serta cobaan tiba. Hal ini telah diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran di zaman fitnah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat dan salafus soleh di setiap zaman dan di setiap masa. Itu dalam hadis Uthbah bin Ghazwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya sesungguhnya di depan kalian di hari-hari yang akan datang hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Yang berpegang teguh di saat itu dengan apa yang kalian laksanakan saat ini. Perhatikan di sini berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah dia mendapatkan pahala 50 dari kalian. Para sahabat Nabi alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, 50 dari mereka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan 50 pahala dari kalian ini. Maka barang siapa yang berpegang teguh di akhir zaman dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan ganjaran pahala 50 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi alaihissalatu wasallam telah mengokohkan, menguatkan, kemudian memberikan tasliyah Berita gembira bagi seluruh orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fitnah menimpa, ketika fitnah tiba, ketika fitnah datang. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam hadis tentang kesabaran dan ketegaran di atas sunnah dalam hadis Khabbab ibn al-Arad dia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di bawah naungan Ka'bah, di bawah teduhnya Ka'bah dengan berbantalkan selendang beliau. Lalu kami mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau memintakan kami kemenangan dari Allah? Tidakkah engkau mendoakan kemenangan bagi kami dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian diseret, ditangkap, lalu dibuatkan lubang dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dibawakan gergaji, lalu digergaji tubuhnya dan terpecah menjadi dua. Kemudian dibawakan sisir besi tidak ada tersisa dagingnya, maupun kulitnya, maupun ototnya. Semuanya itu tidaklah menghalanginya untuk berpegang teguh dengan agamanya. Agama Islam, demi Allah, Allah pasti akan sempurnakan agama ini, perkara ini. Sampai-sampai seorang berjalan kaki atau seseorang yang berjalan dari Sun'a sampai ke Hadramaut sendirian tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala dan takut akan serigala yang akan memangsa kambing-kambingnya. Tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Perhatikan di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini merupakan bisyarah, berita gembira. Kemudian juga pengokohan bagi kita semua bagi orang-orang bertauhid dengan berita yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang beriman terdahulu. Bagaimana ketegaran mereka, bagaimana kesabaran mereka untuk berpegang teguh, dengan agamanya, berpegang teguh dengan ajaran Islam, yang mana ujian-ujian itu tidaklah menghalangi mereka untuk berpegang teguh dengan agamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang tersebut yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan ini. الصبر خير عدة وخير زاد تزود به المرسلون وتزود به الصالحون والمصلحون أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الإيذاء فصبر أخرج من بلده صلى الله عليه وسلم رماه قومه بالجنون والكذب بعد أن كانوا يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله مرات شج في رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وأدميت قدماه رماه المنافقون في عرضه بالإفك عذب أصحابه رضوان الله عليهم أشد العذاب وهجروا مرارا ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها في حياته ودفن سبعة من ولده صلوات ربي وسلامه عليه فصبر على هذا وغيره الكثير حتى بلغ البلاغ المبين فكان إمام أولي العزم من رسل الله وصفوة عباد الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من رفقائه في الفردوس الأعلى آمين Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, sesungguhnya sabar ini merupakan sebaik-baik perbekalan dan sebaik-baik persiapan untuk menuju negeri akhirat. Dengannya para ambia, para rasul berbekal, orang-orang soleh dan sabar merupakan tabiat dan kebiasaannya para mursalin. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah disakiti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diganggu dan disakiti dengan gangguan yang sangat besar, tetapi beliau bersabar. Beliau dikeluarkan dari negerinya. Kaumnya menuduhnya sebagai orang gila dan pendusta, yang mana sebelumnya dia telah diberi gelar seorang yang jujur dan amanat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha musuh-musuhnya untuk membunuh beliau beberapa kali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di kepalanya, giginya pun patah, kemudian kakinya pun luka, dituduh oleh orang-orang munafikin pada kehormatan beliau dan kedustaan dan kebohongan. Sahabat-sahabat beliau telah disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah diboikot, telah diembargo beberapa kali. Kemudian meninggal istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan telah dimakamkan anak beliau berjumlah tujuh orang, tetapi beliau bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Dengan kesabaran beliau, maka Nabi Alaihi Wasallam menjadi imamnya ulul azm, para rasul yang penuh dengan keteguhan dan kesabaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia pilihan dari hamba-hambanya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita sebagai teman dan kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-firdaus yang paling tinggi. wa ta'ala as-sabirin bi وتعالى الصابرين wa huwa وهو man wa'ad jalla wa ala. علق ربنا تبارك وتعالى الفلاح والنصر على التقوى والصبر فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال ايضا جل, وعلا بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين وقال ايضا جل وعلا وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وجعل الله تبارك وتعالى التقوى والصبر جنة عظيمة من كيد الأعداء ومكرهم فقال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وأخبر تبارك وتعالى عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم فقال تبارك وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لذلك قال بعض السلف كل عمل صالح يعرف ثوابه إلا الصبر الصبر ثوابه عظيم ومضاعف لا يعلم ثوابه إلا الله وعلق ربنا تبارك وتعالى الإمامة في الدين على الصبر واليقين فمن أراد أن يكون إماما في الدين فليس له سبيل إلا أن يكون من الصابرين الموقنين قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan di antara buah dari kesabaran. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang sabar dengan janji-janji baik yang begitu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keberuntungan dan kemenangan atas dasar takwa dan sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wahai orang-orang beriman, sabarkanlah eh, bersabarlah kalian dan teguhkanlah diri kalian di atas kesabaran. Dan bersiap siagalah kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya jikalau kalian bersabar dan kalian bertakwa akan segera datang kepada kalian bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dari Rob kalian dengan lima ribu malaikat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah sempurna kalimat Robmu yang maha indah terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Kemudian buah dari sabar berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sabar dan takwa sebagai tameng yang sangat besar, perisai yang sangat agung untuk menjaga seseorang dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Afwan, untuk menjaga tipu daya ya, untuk menjaga diri dari tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya jikalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, kalian tidak akan dimudaratkan oleh tipu daya mereka sedikit pun. Kemudian buah dari sabar yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwasanya orang-orang yang sabar akan dilipat gandakan pahalanya di atas selain dari yang bersabar. Maka Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya mereka diberikan pahala mereka dua kali lipat karena kesabaran mereka. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang bersabar ganjaran yang tiada taranya dan tiada perhitungannya. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf rahimahumullah taala telah mengatakan seluruh amalan diketahui ganjarannya dan pahalanya kecuali sabar. Maka sabar ini ganjalan yang didapatkan darinya sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dia dan tidak ada yang mengetahui berapa kelipatannya kecuali Allah Tabaraka wa taala. Kemudian di antara buah dari sabar itu Allah Azza wa Jalla menggantungkan kepemimpinan dalam agama ini imamah fid din di atas sabar dan yakin. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Oleh karena itu, barang siapa menghendaki untuk menjadi imam, menjadi terdepan di dalam seluruh kebaikan dan ketakwaan, tidak ada jalan baginya kecuali dengan bersabar. Maka dengan sabar dan yakin akan diraih dan didapatkan kepemimpinan di dalam agama ini. وعد الله تبارك وتعالى الصابرين بمعيته الخاصة معية الله الخاصة المتضمنة لحفظه لهم تبارك وتعالى ونصرته لهم وتأييده لهم وتسديده لهم قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين ووعدهم بنيل محبته الله عز وجل يحب الصابرين يقول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي أتباع كثيرون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وبشرهم ربهم تبارك وتعالى بثلاثه خصال لم يجمعها لغيرهم يقول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون ثلاث خصال صلوات من الله ورحمة من الله واهتداء وهداية من الله قال بعض السلف لما عزي في مصيبة ما لي لا أصبر وقد وعدني الله تبارك وتعالى على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Di antara buah dari kesabaran Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang bersabar mendapatkan ma'iyah, kebersamaan yang khusus. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar dengan kebersamaan yang khusus. Apa itu kebersamaan khusus? Yang di dalamnya dia akan dijaga dia akan dimenangkan. Dia akan dibela. Dia akan diluruskan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Kemudian di antara buah dari kesabaran adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka kecintaannya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, yang artinya dan betapa banyak nabi yang berperang bersama sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan mereka pula tidak pernah lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian di antara buah dari kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka berita gembira dengan tiga perkara. Yang didapatkan oleh orang-orang bersabar adalah tiga berita tiga berita gembira sekaligus. Yang mana tidak pernah diraih oleh siapapun dan tidak pernah terkumpul tiga berita gembira ini kecuali hanya untuk orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya berilah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Yang mana mereka ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepadanya. Atas mereka salawat dari Allah Subhanahu wa taala, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang bersabar mendapatkan tiga keutamaan sekaligus. Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat. Pertama, Allah memberinya salawat, Allah memujinya di hadapan para malaikatnya. Kemudian yang kedua, Allah merahmatinya. Allah menyayanginya. Kemudian yang ketiga, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian salaf ketika orang berbela sungkawah kepadanya, memberinya takziah, menyejukkan hatinya, menenangkan jiwanya ketika ditimpa musibah. Apa kata sebagian salaf? Kenapa aku tidak agak bersabar? Atau mengapa aku tidak bersabar? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang sabar tiga perkara setiap perkara, setiap kebaikan dari janji Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka dari sini kita mengetahui para jamaah bagaimana agungnya kesabaran. Jadi para sebagian salaf ya telah menyebutkan akan diri mereka mengapa harus tidak sabar? Ya, mesti harus sabar karena kesabaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiga perkara sekaligus. Setiap perkara, misalkan ya salawat, kemudian rahmat, kemudian hidayah. Setiap dari perkara yang dijanjikan ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah. وأخبر الله تبارك وتعالى أن ملائكته تسلم على الصابرين في الجنة بصبرهم يقول الله تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وجعل الله تبارك وتعالى الصبر والصلاة عدة وعونا وأمر بالاستعانة بهما وقرن الصبر بالصلاة والصلاة هذا أعظم ركن عملي في الإسلام قرن الله عز وجل الصبر بها وأمر بالاستعانة بهما بل قدم الصبر على الصلاة فقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة فمن لا صبر له لا عون له يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر ورتب الله تبارك وتعالى المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح يقول الله جل وعلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأثنى على عبده أيوب عليه الصلاة والسلام بأحسن الثناء بماذا قال جل وعلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فسماه الله عز وجل ووصفه بأنه نعم العبد لأمرين قال إنا وجدناه صابرا والثاني قال إنه أواب فالأوبة إلى الله تبارك وتعالى ولزوم الصبر هذه من أعظم صفات عباد الله المرضيين عند الله تبارك وتعالى جعلنا الله وإياكم منهم Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan di antara samaratus sabar. Buah kebaikan sabar Itu Allah Subhanahu wa eh, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya malaikat-malaikatnya akan mengucapkan salam bagi orang-orang yang sabar di surga. Malaikat akan menyalami orang yang sabar dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya dan malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu surga lalu mengatakan salam sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian dan inilah dia sebaik-baik tempat tinggal bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar dan salat sebagai bantuan dan sebagai perbekalan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan sabar dan salat sebagai perbekalan yang terbaik, sebagai bantuan bagi seorang hamba yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sabar dan salat, yang mana salat ini merupakan rukun amali, rukun praktik yang terbesar dalam Islam maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengedepankan sabar di atas salat. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya bantulah diri kalian dengan sabar dan salat. Maka barang siapa yang tidak ada sabarnya, dia tidak pernah mendapatkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda mengatakan, kami menemukan sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di antara ganjaran dan buah kebaikan dari kesabaran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maghfirah, ampunan dan ganjaran yang besar atas kesabaran dan amal soleh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Illal ladzina sabaru kecuali orang-orang yang bersabar dan berawamilus salihat dan beramal saleh ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pahala yang besar kemudian di antara buah dari sabar dari kebaikan dari sabar yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memuji hambanya Ayub dengan pujian yang terbaik Kenapa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Ayub alaihissalatu wassalam? Karena kesabarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna wajadnahu sabira." Kami menemukan Ayub ini bersabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia selalu kembali kepada Allah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala puji dia karena dua perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dia dengan dua sifat. Allah Subhanahu wa taala sebut dia ni'mal abd. Dia adalah sebaik-baik hamba. Karena apa? Pertama, karena dia bersabar. Kemudian yang kedua, karena apa? Karena dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus bersabar ini merupakan sifat yang teragung bagi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang terbaik. وحكم ربنا تبارك وتعالى بالخسران حكما عاما شاملا إلا في قوم جمعوا صفات من هذه الصفات لزومهم للصبر قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فمن فرط وفقد هذه الصفات ليس لم يكن من الرابحين وكان من الخاسرين ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصابرين في أحاديث كثيرة بحسن العاقبة وعظيم الجزاء عند الله من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعدهم بأحسن الخلف من عند الله تبارك وتعالى فعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيرا منها قالت فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفني في أهلي خيرا مني فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب مصيبتي فبماذا أخلفها الله لقد أخلفها الله تبارك وتعالى بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم أكرمها به زوجا في الدنيا والآخرة Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan di antara buah manis dari kesabaran yaitu Allah tabaraka wa taala telah memutuskan kerugian dengan keputusan yang menyeluruh kecuali bagi kaum yang mengumpulkan beberapa sifat berikut Allah Subhanahu wa taala menghukumi dan memutuskan seluruh manusia ini berada dalam kerugian kecuali yang memiliki sifat sebagai berikut. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an sebagai dalam ayat yang kita kenal semua wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr demi masa. Sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan saling nasihat menasehati untuk berbuat kesabaran. Maka barang siapa yang meremehkan dan barang siapa yang tidak ada padanya sifat-sifat yang tadi, maka dia bukan termasuk orang-orang beruntung dan bahkan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di antara buah manis kesabaran, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan orang-orang yang sabar bihusnil aqibah, kesudahan yang baik dan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya telah disebutkan dalam hadis yang banyak Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang-orang yang sabar dengan pengganti yang terbaik. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang di antara kalian tertimpa musibah, hendaklah dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allahumma indaka ahtasib musibati. Ya Allah, hanya kepadaku aku berharap atas musibahku ini maka fa'jurni fiha berilah aku pahala di atas atas musibah ini wa abdilni khairan minha dan gantikanlah aku dengan yang terbaik maka ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu sakratul maut qal dia berkata Allah makhluk li fi ahli khairan minni ya Allah Abu Salamah mengatakan ya Allah buatkanlah bagiku pengganti pada keluargaku dengan yang lebih baik dari diriku. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu telah wafat, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indallah ahtasibu musibati. Hanya di sisinya aku berharap ganjaran dari musibahku ini. Maka apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap atau bagi Ummu Salamah Allah Subhan bagi Ummu Salamah Allah Subhanahu wa taala gantikan Abu Salamah dengan makhluk yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala gantikan Ummu Salamah dengan suami yang lebih baik yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi suami bagi Ummu Salamah di dunia dan di akhirat. وعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصابرين بالجنة وببيت في الجنة فعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول جل وعلا قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول جل وعلا ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجعك فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر اختارت رضوان الله عليها الصبر مع, مع شدة ما هي فيه والعوض عن ذلك الجنة ولم ولم تشأ أن يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعافية اختارت جنة الله على العافية في الدنيا فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, selanjutnya buah manis dari kesabaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bersabar. Sekaligus juga rumah di dalam surga, yaitu istana di dalam surga. Sebagaimana dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya apabila meninggal dunia anak seorang hamba Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya Kalian telah mencabut anak hambaku Malaikat menjawab, "Iya, benar ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, "Kalian telah mencabut dan mematikan buah hatinya?" Malaikat menjawab, "Benar ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, "Apa jawaban hambaku ketika engkau mencabut buah hatinya?" Malaikat menjawab, "Ya Rob, ya Allah." dia memujimu dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, bangunkan dia istana di dalam surga dan namakan istananya istana alhamd. Istana pujian. Kemudian disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman. Ketika aku mencabut kekasihnya, kesayangannya, kecintaannya di dunia ini, lalu dia berharap pahala, melainkan ganjarannya adalah surga. Kemudian juga dalam hadis sahih dari Atha Ibn Abi Rabah, dia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, Wahai Atta, maukah engkau aku perlihatkan seorang wanita penduduk surga? Atau mengatakan, iya mau. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, inilah dia wanita hitam ini. Dia adalah penduduk surga. Dia mendatangi Nabi saw dan berkata, wahai Rasulullah, aku terkena dan kemasukan jin. Dia kesurupan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini kesurupan. Dan di saat aku kesurupan auratku terbuka. Doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau mau, engkau bersabar dan engkau mendapatkan surga. Dan kalau engkau mau, aku doakan engkau agar Allah Subhanahu wa taala menyehatkan engkau apa jawaban wanita ini? Aku bersabar ya Rasulullah. Bayangkan, renungkan wanita ini memilih kesabaran. Padahal bencana dan musibah yang menimpanya sangat berat. Dia kesurupan, auratnya terbuka. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dia dengan yang terbaik. Dia memilih surga dan tidak mau didoakan kesehatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita itu mengatakan ya Rasulullah, di saat aku kesurupan, auratku terbuka, maka doakan aku kepada Allah agar jangan auratku terbuka. Cukup itu saja, jangan yang lainnya. Maka Nabi Alaihissalam pun mendoakan wanita ini. Akhirnya auratnya tidak terbuka, tetapi dia tetap kesurupan karena mengharapkan dan bersabar mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم الصابرين المحتسبين بتكفير الخطايا فعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبه تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا حتى الشوكة حتى الهم حتى الحزن حتى الضيق يكفر الله عز وجل به من خطايا العبد والوصب هو المرض الدائم وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنه في جسده وفي ماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئه وايضا من حديث سعد بن وقاص قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابه زيد في بلائه وان كان في دينه رقه خفف عنه وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه حضرين رحمه الله عز وجل Jalla Di antara buah manis kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla akan diampuni seluruh dosanya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim melainkan dengan musibah itu Allah mengampuni dosa-dosanya sampai tertusuk oleh duri kalau dia bersabar mengharapkan ganjaran dari Allah, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya dengan ditusuk duri tersebut. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demikian juga dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim berupa kelelahan, berupa penyakit, berupa sempit, kesempitan, berupa kesedihan, atau yang menyakiti atau kegundahan sampai-sampai duri yang menusuknya melainkan dengan semuanya itu Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya senantiasa musibah akan mengiringi laki-laki beriman maupun perempuan beriman di jasadnya. Kemudian juga di hartanya. Kemudian pada anak keturunannya. Sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sudah tidak memiliki dosa. Sekali lagi para jamaah. Musibah, bencana akan selalu menyertai seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah baik pada badannya atau pada hartanya atau pada anak keturunannya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tidak memiliki dosa. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku berkata wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya dan cobaannya?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya para nabi Orang yang paling berat ujian dan cobaannya para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian yang semisal dengan orang soleh. Kemudian yang semisal. Dan Allah Azza wa Jalla akan menguji seseorang tergantung dengan kadar agamanya dan keimanannya. Kekuatan agamanya dan keimanannya. Jikalau seseorang keimanannya dan agamanya kuat dan kokoh, Allah Azza wa Jalla akan tambah musibah pada dirinya dan cobaan pada dirinya. Tetapi kalau seseorang agamanya tipis, imannya tipis, agamanya rapuh, maka Allah Azza wa Jalla akan ringankan ujian itu dari dia. Allah ringankan musibah dan bala itu dari dia. Dan senantiasa ujian, cobaan akan menyertai seorang mukmin sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa memiliki dosa sedikit pun. فمن أعظم منن الله تبارك وتعالى على عبده أن يمن عليه وأن يعينه على الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله في زمن اشتدت فيه الفتن وعظم به البلاء على المسلمين في كل مكان ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان وهذا حديث أبي سعيد الخدري في بيان عظيم منة الله بالصبر يقول عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فالصبر أوسع العطاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر خير عطاء من الله تبارك وتعالى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يمن علينا بالتمسك بدينه والثبات على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا وأن لا يفتننا وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين وأن يمن علينا بأحسن الخاتمة وأحسن العاقبة وأن يختم لنا بأحب الأعمال إليه اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Terakhir dari buah manis dari kesabaran yaitu yang teragung pemberian Allah Azza wa Jalla atas hambanya. Itu Allah Subhanahu wa taala bantu dia dan Allah Subhanahu wa taala karuniai dia kesabaran untuk selalu berbuat taat kepada Allah dan selalu menjauhkan maksiat serta bersabar di atas ketetapan Allah Azza wa Jalla yang menyakitkan. Lebih-lebih di zaman yang fitnah bertubi-tubi, musibah dan bencana begitu besar yang dihadapi oleh kaum muslimin di setiap tempat maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang artinya tidak ada hal yang terbaik yang Allah berikan bagi seorang hamba dan tidak ada hal yang terluas diberikan oleh Allah bagi seorang hamba selain dari kesabaran. Maka sabar merupakan pemberian yang terluas rizki yang terluas dengan nas teks hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sabar adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan nas dan teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung pertemuan ini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bersabar Dijadikan kita orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tegar di atasnya. Dan jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita fitnah. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki fitnah bagi hambanya, janganlah Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan terfitnah. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita amalan yang terbaik yang mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian yang bisa disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad bin Musa Al-Nasr Hafizahumullahu Ta'ala Semoga apa yang kita ambil ini para jamaah bermanfaat bagi kita semua dan akhirnya kami sebagai penerjemah mengucapkan mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa